Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang mengambil faedah dari poin-poin dalam ayat atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Ayat ini memberikan arahan kepada kita bagaimana menata kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan dunia sekarang ini. Yang pertama, jadilah Anda dan kita semuanya min abnail akhirah, yaitu mencari kampung akhirat dengan semua apa yang Allah telah berikan kepada kita dengan harta kita, dengan umur kita, dengan kesehatan kita, dengan ilmu kita, dengan semua fasilitas yang Allah, yang Allah telah berikan pada kita, jadikan itu semuanya dalam rangka untuk mencari kampung akhirat. Yang kedua, jangan lupakan bagian Anda berkaitan dengan perkara dunia yang Anda butuhkan yang Allah izinkan kita menikmati semua yang Allah peruntukkan untuk kita selain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selama tidak melampaui batas dan yang penting tidak membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala maka semuanya diperbolehkan untuk dinikmati karena memang semuanya Allah ciptakan Allah peruntukkan untuk manusia Yang ketiga, dalam bermuamalah atau dalam membangun muamalah kehidupan yang pertama muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala jadilah Anda orang yang menegakkan ihsan seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terangkan yaitu mewujudkan ihsan dalam hal ibadah kepada Allah dengan anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innau yarak makom yang pertama ini atau ihsan dengan dua makom ihsan yaitu kepada Allah dengan dua makom makom yang pertama makom musyahadah yaitu dia mempersaksikan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang orang yang memahami tentang kesempurnaan sifat Allah akan mewariskan dalam hatinya yaitu kerindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelezatan dalam menunaikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada manusia yang lebih merindukan Allah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau orang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada manusia yang lebih merasakan lezatnya ibadah kepada Allah kecuali Rasulullah SAW karena beliau orang paling sempurna dalam menyaksikan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini makom yang pertama, ini makom musyahadah yang dampaknya dalam hati manusia ini munculnya kerinduan dan kelezatan kerinduan kepada Allah dan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makom yang kedua yang di bawah makom yang pertama akan tapi masih dalam daeratul eh, ihsan yaitu makom muraqabah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seandainya Anda tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah melihat Anda. Ini makom muraqabah makom di mana seorang hamba dia selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mereka telah memiliki muraqabatullah maka orang ini benar-benar dia tidak ada tempat dan tidak ada waktu untuk dengan sengaja dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia selalu merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inni uh, inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut seandainya aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditimpa azab yang sangat pedih di hari ketika nanti Allah menimpakan azab di yaumul kiamah kelak. Orang-orang memiliki makam muraqabah ini ikhwan maka telah di, telah dibeberkan atau telah dicontohkan kepada kita contoh-contoh orang yang mereka memiliki makam rokobah. Semisal Nabiullah Yusuf alaihissalatu bagaimana Allah telah menguji Yusuf dengan maksiat yang uh, dengan kesempatan bermaksiat yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya. Akan tapi Nabiullah Yusuf dengan marum muraqabatullah yang terbentuk dalam hatinya, maka Nabiullah Yusuf dia pun lebih merasa ah, dia pun lebih merasakan ah, lebih senang seandainya di penjara dibandingkan mengikuti syahwat yang sedang menggoda. Rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Rabb Sesungguhnya penjara lebih aku sukai dibandingkan dengan mengikuti kemauan mereka. Ikhwati billah, maka muraqabah akan menjadikan seorang dia memiliki benteng yang sangat kuat untuk terjerumus dalam perbuatan maksiat. Sebagaimana kisah-kisah yang sangat banyak, kisah seorang penjual susu ketika ibunya mengatakan, "Nak, ikhlatil ma, ikhlatil laban bil ma'." campurlah susu dengan air dengan harapan bungkusannya tambah banyak, keuntungannya tambah banyak sehingga dia pun mendapatkan ya ini keuntungan yang berlipat dari biasanya. Kata sang anak, "Ma, bukankah tidakkah ini dilarang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab?" Kata sang ibunda, "Nak, kan Amirul Mukminin tidak melihat kita Kata sang anak, "Ma, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, Robnya Amirul Mukminin pasti melihat kita." Dan ternyata percakapan antara sang anak dengan sang ibunda didengar langsung oleh sang khalifah Amirul Mukminin dan sangat menarik percakapan tersebut sehingga Amirul Mukminin pun langsung dia pulang dan beliau kumpulkan anaknya, ditawarkan kepada anaknya tentang perempuan tersebut. Singkat cerita, satu di antara anaknya Umar ibn Khattab, dia kemudian menikahi wanita ini dan dari jalur keturunannya lahirlah sang khalifah Umar bin Abdul Aziz dari wanita yang memiliki kualitas keimanan sedemikian rupa. Kisah laki-laki tiga orang yang terjebak dalam gua. Salah satunya adalah orang yang mereka digoda atau mereka di puncak syahwat ketika dia mengajukan atau ketika dia mencintai seorang wanita setiap kali dia menginginkan tubuhnya alias dia ajak berzina ditolak sampai satu saat datang musim paceklik sang wanita membutuhkan harta dia datang para sang laki-laki lalu kemudian diberikan harta itu yang dikatakan 120 dinar 120 dinar berapa satu dinar ikhwan Hah? berapa satu dinar berapa 2 juta dianggap aja 2 juta 2 juta kurang sedikit kurang Anggap 2 juta. 2 juta kali 120 berapa? Hah? 240 juta. Serahkan kepada sang wanita ini. Dengan syarat dia bisa dinikmati tubuhnya. Sampai ketika singkat cerita, sampai ketika ember tinggal masuk sumur, maka sang wanita mengingatkan ittaqillah wala tufdil khatam illa bihaqqiha Wahai pemuda bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala jangan anda pecahkan cincin tuli dengan haknya maka kalimat ittaqillah ini seakan meruntuhkan gunung syahwat yang tadinya di puncak-puncak syahwat langsung kemudian hancur luluh dan kemudian dia tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia berikan. Kata sang laki-laki, Ya Allah, seandainya hal itu aku lakukan semata karenamu, maka bukakan pintu gua ini. Ini termasuk orang memiliki muraqabah. Orang yang mereka ketika sedang diliputi syahwat, lalu kemudian diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan sifat sifatul mukminin idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati mereka nyambung. Hati mereka ada rasa khauf. Hati mereka ada rasa ini penganggungan terhadap Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian dia tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia berikannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kisah sang pengembala kambing yang diuji oleh sang Amirul Mukminin pula untuk menjual salah, salah seekor kambingnya kepadanya dan dia katakan wahai tuan saya bukan pemiliknya saya hanya penggembala kata sang amirul mukminin kalau begitu gampang bilangkan aja sama tuan anda akalah hadzib ada satu kambing yang dimakan oleh serigala maka kata sang budak sang penggembala ini katanya ainallah kalau begitu di mana Allah Subhanahu wa taala Kalimat yang mencerminkan adanya muraqabah dalam hati seorang dia merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan muraqabah ini, maka Allah akan menguji setiap orang yang mereka memiliki iman Apakah mereka benar-benar memiliki keyakinan, memiliki rasa takut kepada Allah yang gaib? liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi agar Allah mengetahui siapa di antara hamba ini yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah yang gaib ayat ini berkaitan dengan ujian Allah kepada kaum mukminin dimudahkan melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala maka saat itulah ikhwati billah ini ujian yang hakiki ujian yang hakiki ada ujian saat dia dimudahkan oleh Allah melakukan perbuatan kemaksiatan tanpa ada penghalang satu yang tinggal menghalangi ini pintu Allah Subhanahu wa taala maka dengan itu Allah akan mengetahui dan Allah Maha tahu segala-galanya liya'lamallahu man yakhafu bil ghaibi mana di antara hamba yang betul-betul takut kepada Allah yang ghaib orang mereka takut pada Allah yang gaib, maka dia akan hindarkan segala larangan Allah. Adapun orang yang mereka tidak memiliki rasa takut pada Allah yang gaib, akan dia langgar segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang punya rasa takut pada Allah artinya dia memiliki pengagungan kepada Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika mengomentari umatnya yang durhaka, yang kafir dengan kalimat malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang orang yang tidak mengagungkan Allah kepada tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ikhwani billah, ini maqam raqabah. Dan inilah ini ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan dua tingkatan. Tingkatan apa ikhwan atau dua tingkatan ini apa saja tadi? Tingkatan yang pertama apa ikhwan? Tingkatan musyahadah, tingkatan kedua tingkatan muraqabah yang pertama lebih utama atau lebih tinggi dari yang kedua akan tapi dua-duanya dalam makom in ihsan kemudian yang ketiga eh, adapun ihsan kepada makhluk ini berbuat baik kepada makhluk kepada siapapun dari kalangan para makhluk ini bahkan toh sampai kepada binatang maka Allah perintahkan kita berbuat ihsan. kata kataba katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Sampai toh kepada binatang kita diajarkan berbuat ihsan. Wa idza qataltum fa'asinul kithlah wa idza dabahtum fa'asinul dhibhah kalau anda membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau anda menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Maka Islam mengajarkan berbuat ihsan. Kalau kepada binatang saja diperbuat diperintahkan berbuat ihsan, apalagi kepada manusia. Bahkan sekalipun kepada orang kafir maka kita diperintahkan berbuat baik dalam tok ucapan atau dalam tok perbuatan waqulu linnasi husna ucapkan untuk manusia bukan hanya lil mukminin bukan hanya lil muslimin akan tapi linnas ini al husna perkataan yang baik seorang muslim bukan fakhis, bukan mutafakhis, bukan la'an, bukan orang yang mereka berkata jorok, bukan orang yang mereka pelaknat, seorang mukmin ada orang mereka sebagaimana katakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi seorang muslim adalah orang Islam yang lainnya dia merasa aman selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatannya dan mukmin siapa itu mukmin man aminahun nas yaitu manusia yang merasa dibuat aman ala amwalihim wa anfusihim aman dalam hal harta-harta mereka dan aman dalam hal jiwa-jiwa mereka sehingga alangkah sangat mulianya ajaran Islam berkaitan dengan kepribadian seorang muslim agar mereka menjadi pribadi yang angfaun nas manusia yang paling bermanfaat sebagaimana Nabi ketika datang seorang sahabat dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi katakan, "Apa ya, fillah? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sehingga seorang muslim, orang yang mereka berpikir manfaat apa yang telah aku berikan untuk orang lain berkaitan dengan diriku, dengan hartaku, dengan ilmuku, dengan tenagaku, dengan keberadaanku, maka pertanyaan pertama, manfaat apa yang telah dirasakan oleh orang lain berkaitan dengan keberadaanku? Maka seandainya setiap kita berpikir yang demikian ikhwati fillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan lebih mempercepat tersebarnya dakwah yakni salaf, dakwah ahlu sunnah yang hakikatnya dakwah Islam itu sendiri karena dakwah ini bernasab kepada Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih Berbuat ihsanlah Anda sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada Anda wala tabghil fasada fil ardi dan jangan Anda membuat kerusakan di muka bumi. Al fasad asyirku al fasad al kufru al fasad an nifaq al fasad al maasi al fasad al bid'ah al fasad dan segala kerusakan-kerusakan akhlak adalah al-fasad sehingga kerusakan uh, pertama yang berkaitan dengan kerusakan agama yang akan berdampak kepada kehidupan akhirat dan semua jenis kerusakan yang dikenal oleh manusia. Maka seorang muslim adalah orang yang dibimbing oleh Allah untuk menjauhkan dari segala pola hidup yang merusak. La dharara wa la dirara seorang muslim tidak membahayakan diri dan orang lain. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain. rahimani wa rahimakumullah. Kita sedikit kembali kepada tema pembahasan kita ikhwani Kunu min abnail akhirah. Jadilah Anda anak-anak akhirat. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi abnaul akhirah? di tengah-tengah kehidupan dunia kita yang sekarang ini. Ada beberapa prinsip-prinsip penting yang perlu kita kenal berkaitan dengan dunia dan itulah sikap seorang mukmin dalam mengenal kehidupan dunia mereka. Yang pertama, seorang abnaul akhirah, anak-anak akhirat, dia mengenal betul tentang hakikat kehidupan dunia. Dia mengenal betul tentang hakikat yakni dunia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tahu bahwa dunia dipandang dari nafsu, maka dunia itu indah, menarik dan betul-betul manusia setiap kita bersyahwat dengannya. Karena itulah tabiat yang Allah ciptakan pada manusia berkaitan dengan perkara dunia secara umum. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Allah Subhanahu wa taala katakan zuyyina linnas hubbu asyahwat Ada tiga ungkapan yang menunjukkan bagaimana manusia memiliki kecenderungan yang sangat kuat terhadap perkara dunia. Zuyina dibuat indah dalam pandangan mata manusia sehingga dunia dalam pandangan matanya indah, menyenangkan, menyengsemkan. Kemudian hub ada kecintaan kepada perkara-perkara dunia, syahwat dan ada syahwat yang menyertainya bersatunya tiga perkara ini dalam diri manusia itu memiliki kecenderungan yang sangat kuat tentang perkara dunia. Istri atau wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, sawah ladang, ini semuanya merupakan mataul hayati dunia. Dan asalnya ikhwani fillah, kecenderungan manusia kepada dunia seperti ini sesuatu yang tidak tercela, sesuatu yang dibolehkan. Karena memang ini semuanya sesungguhnya hasilnya merupakan nikmat. Anda bersyahwat kepada makanan, zab, ikhwat. Hah? Nikmat atau azab? Kalau Anda tidak berselera atau tidak bersyahwat pada makanan, wuh, tepok, sama sate sama. Sate sandal sama sate kambing sama. Karena orang tidak punya selera. Tebok dengan istri sama. Karena nggak ada selera. Asalnya nikmat. Sehingga Masya Allah manusia kemudian bisa mengambil banyak faedah berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Menjadi musibah dan malapetaka ketika dia tidak mensikapi dengan cara yang benar. Ketika dia tidak mensikapi dengan cara yang lurus maka akan berubah menjadi sebuah musibah dalam kehidupan manusia. Ikhwanillah, seorang muslim sadar sepenuhnya dunia ini benar-benar menarik sebagaimana yang dikatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun hadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun." Ta Sesungguhnya kata Nabi, dunia ini hijau. Kalau dipandang menyenangkan, nyengsemkan. Tentu melihat Pak Tani kalau sudah pergi ke sawah, kemudian pari ini masya Allah kemerata, eh, tahu kemerata nggak? Hijau. Kemudian apalagi sudah mulai kemerata, apalagi masya Allah semuanya menyenangkan semuanya itu dilihat itu di sawah, mbok yo neng sawah, esuk tekan sore ngelilingi kebun dan ngelilingi sawahnya itu ora krasa Betah. Menyenangkan. Menyenangkan itu betai, nek diseneng eh, di sawang betai. Seneng orang, membuat hatinya senang dengan perkara-perkara tersebut. Kemudian hulwatun manis. Manis, Hadiratun hijau menyenangkan dipandang, halwatun manis. Jenenge barang legi. Nek wis diemut, kuwi terus dilepeh atau dilek ikhwan biasanya. Ha? kecenderungannya dilek atau dilepeh. Dinikmati dan dilek jarang yang enak meniku tak lepeh jarang pahit lah baru dilepeh kalau enak nyawa enak nyenengkan legi itu ya dibetah-betah di, ya, menikmati dia. Ah, dunia disifatkan Nabi kayak gitu. Inna dunya halwatun hadiratun dunia itu manis lagi kemudian hijau nyenangkan. dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah generasi yang silih berganti Allah datangkan untuk mengelola dunia sekarang kita generasi kita kita datang di dunia memakmurkan dunia Nanti kita akan beredar masuk kubur, ganti generasi baru lagi memamorkan dunia. Allah jadikan kita para pemakmur dunia secara silih berganti. Liang bura kaifa ta'malun. Agar Allah melihat bagaimana anda berbuat. Apakah anda termasuk orang yang minal muhsinin atau anda termasuk orang minal mufsidin? Orang yang berbuat baik atau orang berbuat buruk, berbuat kerusakan. Kemudian Nabi ingatkan di balik eloknya dunia yang sedemikian rupa ikhwan, dunia ini adalah fitnah yang kalau tidak waspada Anda akan menjadi korban yang kesekian dari fitnah dunia. Maka kata Nabi, fattakud dunia wattakun nisa. Takutlah Anda tentang fitnahnya dunia dan takutlah anda di antara fitnahnya dunia adalah fitnahnya wanita. Fitnah yang akan menghancurkan agama seseorang. Yang akan membakar sehingga merontokkan iman seseorang. Menghanguskan iman seseorang. Apabila dia tidak memiliki iman yang sejati. Maka dia akan dihanguskan dengan dibakar oleh fitnah-fitnah yang ada. Yaitu fitnah dunia diantaranya. Ikhwati billah Al-Imam Ibn Al-Qayyim ketika beliau mensifatkan tentang dunia maka dunia itu seperti wanita pelacur dunia ini seperti wanita pelacur wanita pelacur itu namanya wanita pelacur ikhwan pedagang pedagang wanita pelacur pedagang PSK namanya PSK apa PSK pekerja iya pekerja karyawan Ya karyawan, Masya Allah, pekerja. Pekerja. Namanya dia pekerja, jualan. Jualan. Orang jualan itu berusaha untuk menawarkan sebaik-baiknya, tampil semenarik-menariknya. Maka pelacur ini tukang, ya hanya tugasnya itu dandan, towo, dandan, towo, dandan, towo gitu aja. Ini pelacur. Seperti wanita pelacur, yang tidak pernah puas dengan satu laki-laki. Dan memang begitu waktunya wataknya pelacur. Dia tidak akan pernah puas dengan satu laki-laki. Dan dia tidak suka dengan laki-laki yang pencemburu. Karena dia pengennya itu laki-laki satu dapat buang cari laki-laki yang lain lagi terus gitu nggak suka laki-laki pencemburu yang hanya pengen memiliki dirinya nggak suka sehingga wanita ini pengen memakan korban laki-laki yang bisa dipakai oleh dia. Kemudian digambarkan pula oleh uh, Al-Imam qayyim para pencari dunia yang disertai dengan kerakusannya itu seperti orang yang mereka berjalan di tengah-tengah binatang buas atau mereka berenang di pusaran air yang penuh dengan buaya. Bayang nggak? sangat bahaya, sangat bahaya. Sehingga membutuhkan kewaspadaan dan membutuhkan yakni ekstra bagaimana dia bisa selamat berkaitan dengan muamalah dia tentang dunia tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita telah mewanti-wanti telah mewanti-wanti betul-betul memberikan pesan yang sangat harus diperhatikan setiap kita. Apa kata Allah di antaranya? Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Wahai manusia, Ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu hak benar. Ketahuilah janji Allah itu benar, surga Allah benar, neraka Allah benar, pahala Allah benar, azab Allah benar. Apa yang Allah telah janjikan buat Anda semuanya hak benar. Agar menancap di hati manusia dan meyakini tanpa ada keraguan setiap apa yang telah Allah sampaikan berkaitan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan sekali-kali Anda tertipu dengan kehidupan dunia. Allah tahu dunia ini sangat menarik bagi hati manusia, Akan tapi dunia ini pula Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh dengan tipuan. Barang siapa yang dia tidak memiliki kewaspadaan berkaitan dengan kehidupan dunia, oh dia akan menjadi korban yang kesekian kali berkaitan dengan ganasnya fitnah dunia. Ya seorang mukmin dia sangat faham tentang karakter dunia yang dikatakan Allah adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan dan hakikatnya sesungguhnya dunia dengan segala kemegahannya, segala yang membuat silonya mata, segala yang membuat manusia itu terkagum-kagum, maka sungguhnya seorang mukmin dia telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat dengan mata hatinya hakikat dunia adalah rendah dan hina dan murah Hakikat dunia adalah rendah dan hina dan murah. Dunia dikatakan dunia dana. Hina, rendah, sifatnya dekat. Memang cash. Dilihat dari sisi, dirasakan di sisi pemberiannya cash. Namanya dunia langsung cash dan sudah langsung dia rasakan akan tapi rendah. Dina ini hina rendah. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang hakikat dunia yang ada, berapa harga dunia yang di, yang dijelaskan Nabi kita, di antaranya khotibillah, Nabi kita mengatakan tentang dunia, laukanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma syaqal kafira syarbatan ma. Seandainya dunia ini seharga sayap seekor nyamuk maka Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk. Dan kita melihat dengan mata kepala kita orang kafir bagaimana mereka minum sepuas-puasnya sampai gelegen, turah-turah. Dunia tidak lebih daripada harga sayap seekor nyamuk. Bukan nyamuknya, sayap seekor nyamuk. Yang kedua, Nabi katakan, bahwasanya dunia ini tidak lebih dari harga kambing cempe yang cacat telinganya dan sudah jadi bangkai. Cempe cacat telingane sudah jadi bangkai. Nabi pernah jalan-jalan ke pasar, kemudian ketemu kambing cacat telinga jadi bangkai dicengkiwing oleh sama oleh Nabi ditawarkan kepada para sahabat ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham ada enggak di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan satu dirham mengganti dengan satu dirham kata para sahabat manuhibbu lana bisyai ya Rasulullah tidak ada di antara kami yang mau untuk memilikinya apalagi dengan mengganti dengan sesuatu wa manas nabi dan apa yang akan kami perbuat dengan kambing yang sudah bangkai ini Lalu Nabi katakan, "Atuhibuna annaulakum?" Ada enggak di antara kalian yang mau membawa pulang gratis tanpa membayar? Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, wallahi law kana hayyan kana aiban, fa innau asak." Ya Rasulullah, seandainya kambing ini hidup, buat kami aib untuk memilikinya karena ini cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit. Bagaimana lagi kambing ini telah menjadi bangkai. Maka Nabi ingin memberikan pelajaran berharga kepada para sahabat yang telah Nabi dengarkan ungkapan mereka berkaitan dengan kambing yang telah jadi bangkai. Apa kata Nabi ikhwan? Wallahi la dunya ahwanu Allah min hadza alaikum. Demi Allah, dunia tidak lebih berharga, dunia lebih hina dibandingkan dengan kambing cempe yang cacat telingana dan telah menjadi bangkai ini bagi kalian wahai kaum minin yang telah dijanjikan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallam demikian pula memberikan tamsil bagaimana singkatnya dan kebutuhannya dengan dunia inna ma'ana wa inna ma'ana wa, wa dunya sesungguhnya aku dengan dunia kamathali ar-raqib istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Saya dengan dunia hanya seperti seorang pengendara yang berteduh sebentar di bawah pohon, istirahat, lalu kemudian lanjut lagi meninggalkan ini pohon tersebut. Sekedar singgah sebentar dan kemudian ditinggalkannya. Itulah perumpamaan yang Nabi gambarkan tentang dunia. Nabi katakan pula ikhwan, ketika memberikan tamsil antara dunia dengan akhirat, ini masalud dunia, eh, innama dunya wal akhirah, sungguhnya dunia dengan akhirat, kamathali, eh, sebagaimana permisalan, ma yaja'ala, ma yaja'alu ahadukum isba'u fil yammi, fal yangdur bima yarji, au kamakala. Sebagaimana di antara anda yang mencelupkan jemarinya ke lautan, kemudian diangkat, lalu diangkat. Maka itulah perumpamaan berkaitan dengan dunia dengan akhirat. Ini orang yang mereka celupkan jemarinya ke lautan, kemudian dia angkat air yang nempel di jemarinya itulah di antara tamsil dunia dibandingkan dengan akhirat. Tidak ada tidak sebanding sama sekali antara dunia dengan akhirat. Oleh karena itu, Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan tentang orang yang Allah berikan kenikmatan dunia maksimal. Bahkan orang yang paling nikmat berkaitan dengan kenikmatan dunia. Nabi diantaranya memberikan tamsil berkaitan dengan atau memberikan penjelasan berkaitan dengan bi an'ami ahli dunia min ahli nar. Nabi pernah berkisah tentang orang yang paling diberikan kenikmatan dunia oleh Allah. Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunia min ahli nar. Akan didatangkan dari kiamat kelak Orang yang paling nikmat dalam kehidupan dunia bukan hanya di Madiun, bukan hanya di Jatimur, bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Indonesia, bi anami ahli dunia. Orang yang paling Allah berikan kenikmatan dari ahli dunia akan tapi dia min ahli nar. Dia termasuk yang antara nar. Fayus baga sibghatan. Kemudian dicelup oleh Allah sekali celupan ke neraka Kemudian ditanyakan kepada orang ini, hal ra'aita na'iman qad? Wahai hamba, apakah Anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? La ya Rob, sama sekali tidak ya Rob. Ya ikhwati billah, kenikmatan sepanjang hidup yang mereka rasakan bahkan mereka min anami ali dunia akan tapi mereka begitu dicelupkan sekali celupan ke neraka maka dia lupa dengan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan Ikhwan billah, rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin tahu persis tentang karakter dan hakikat kehidupan dunia sebagaimana yang diajarkan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah seorang mukmin tidak akan tertipu dengan gebiarnya kehidupan dunia karena dia tahu nilainya begitu sangat rendah. Oleh karena itulah seorang salaf mengatakan fa'in nafasani fil akhirah nafastu. Seandainya ada orang yang mengungguli aku dalam urusan akhirat, akan aku kejar. Kalau ada orang mengungguli aku dalam perkara akhirat, akan aku kejar. Maka kehidupan para sahabat mereka kehidupan yang yang berwarna tanafus dalam urusan akhirat. Mereka tanafus berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Datang sekelompok fukara di kalangan muajirin. Mereka datang kepada Nabi mengeluhkan tentang saudara-saudaranya yang kaya. Yang dikeluhkan bukan kekayaannya, akan tapi yang dikeluhkan tentang amal yang berlebih yang tidak bisa mereka lakukan sebagaimana mereka lakukan. Apa katanya Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi amwalihim. Ya Rasulullah, mereka telah salat, mereka telah memborong pala. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa akan tapi mereka telah bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki yang kami tidak bisa melakukannya. Ikhwati billah, fuqara muajirin mereka yang telah dididik oleh Nabi tentang kehidupan akhirat keimanan yang mereka berorientasi menjadi abnaul akhirah tidak ada yang mereka banggakan tidak ada yang mereka inginkan dari orang kecuali karena amal akhirat yang melebihi apa yang mereka lakukan maka kata salaf kita fa inna fa, fa in fil akhirah nafastu seandainya mereka mendahului aku dalam perusahaan akhirat tuh akan aku kejar mereka lau nafasani fit dunia. kalau mereka mengungguli aku dalam urusan dunia al alqaituha ilai maka aku limparkan dunia kepadanya artinya para salaf kita mereka orang yang tidak tidak diwarnai sikap tanafus terhadap dunia akan tetapi mereka tanafus dengan perkara akhirat ini yang pertama ikhwan yang kedua abnaul akhirah dalam mensikapi kehidupan dunia ikhwan dia akan jadikan dunia pasar untuk mendapatkan kemuliaan akhirat dikatakan para salaf kita innamad dunia ilal jannati wa ilan nari tariqun. Sesungguhnya dunia ini jalan yang akan mengantarkan orang ke surga atau akan mengantarkan orang ke neraka. Maka seorang eh, maka bin abnail abnaul akhirah anak-anak akhirat dia akan menjadikan dunia ini arena akan dijadikan sebagai pasar untuk bertransaksi mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya yang akan dia nanti ambil, akan dia nikmati di kampung akhirat kelak. Karena dunia ini adalah darul darul bala dan bukan darul jaza. Maka dia sekarang jadikan dunia arena, sawah untuk menanam, pasar untuk berdagang, dia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tanaman amal saleh yang dia lakukan semaksimal sebanyak-banyaknya. Dan Allah telah mengajak kaum mukmin berdagang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in Allah mengajak orang yang mereka hatinya telah tertanam keimanan tentang Allah Allah mengajak pada orang hatinya telah tertanam keimanan tentang kampung akhirat. Allah mengajak orang hatinya telah tertanam akan adanya surga dan neraka. Allah mengajak kepada orang hatinya telah tertanam keimanan dalam hatinya agar mereka memperhatikan tawaran Allah Subhanahu wa taala, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan, tijarah perdagangan yang akan memberikan keuntungan kepada Anda, keuntungan yang mutlak. Keuntungan yang tidak bisa dihargai dengan apapun dari perkara dunia. Dan Allah tidak menginginkan apa-apa kecuali Anda menjadi seorang mukmin tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah. Anda tampil sebagai seorang mukmin yang berjihad memiliki kesungguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan keimanan baik dengan jiwa Anda dengan harta Anda dan ini merupakan bentuk tijarah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan, dunia kita ini hakikatnya merupakan arena perdagangan arena melakukan transaksi kullun nasi yakhdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha setiap manusia mereka ini sebagaimana pedagang yang setiap pagi dia keluar untuk menggelar barang dagangannya dan barang dagangannya itu adalah dirinya sendiri fabai'un nafsahu dia jual dirinya di antara orang menjual dirinya ada orang yang mereka untung mutlak famuktikuha sehingga dia bisa membebaskan dari segala kesengsaraan yang akan mengancamnya dan sebagian mereka ada orang yang famu bikuha membinasakan dirinya sebinasa-binasanya dan nanti puncaknya kebinasaan ketika telah Allah memberikan keputusan di antara para hamba dagang yang menguntungkan berdagang dengan Allah, dagang yang merugi adalah dagang, berdagang dengan syaitan. Dan puncaknya adalah ketika nanti Allah telah memutuskan perkara di antara para hamba, iblis akan pidato di mimbar api. Akan pidato di depan ahlun nar yang telah menerima keputusan Allah di mimbar api kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri iblis akan pidato sebagaimana yang dikatakan Allah dalam ayat wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru inallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum Wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu inni kafartu bima asraktumuni min qablu di antara perkataan iblis syaitan atau iblis akan pidato akan mengatakan kepada ahlu nar ketika Allah telah memutuskan perkara di antara mereka. Apa kata iblis? Innallahu adak mu'adil hak. Ketahuilah sungguhnya Allah telah berjanji pada kalian dan janji Allah semuanya benar. Dan janji Allah semuanya benar. Maka kalimat ini tentu membuat kecewa berat orang-orang yang selama ini menjadi fannya syaitan, menjadi atba'us syaitan, maka mereka menjadi sangat sedih. Inna Allah, inna Allah wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun telah berjanji pada kalian dan aku selisih janjiku. Wa makana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum fastajabtum li. Dan saya kata syaitan, sesungguhnya tidak punya kekuasaan untuk menyesatkan kalian kecuali sekedar ngajak-ngajak membisikkan kecuali sekedar hanya bisik-bisik ngelembuk mengajak lalu Anda menyambut seruan-seruan kesatan tersebut maka kata iblis fala talumuni walum anfusakum jangan kalian mencela diriku celalah diri diri kalian sendiri ini kafartu bima asraktumuni min qablu dan saya sesungguhnya sejak dulu mengingkari semua kesyirikan yang kalian lakukan denganku. Sungguh kalimat yang membuat orang-orang yang mereka mengikuti syaitan tambah hancur sehancur-hancurnya tidak ada harapan apapun lagi yang mereka bisa harapkan dengan menjadi para pengikut syaitan. Khawatibillah di dunia ini manusia imam menjadi tujar pedagang yang mereka berdagang bertransaksi dengan syaitan atau mereka bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, seandainya Anda tujarul akhirah anda berdagang, arah Anda tajir ma Allah, Anda berdagang bersama Allah dengan Allah, maka tidak ada tetesan keringat Anda yang sia-sia. Tidak ada kalimat yang keluar dari lisan Anda yang tidak berharga. Tidak ada rupiah yang Anda keluarkan yang akan mospro begitu saja. Semua yang menjadi perbuatan, perkataan, dan infak Anda jiwa dan harta Anda semuanya akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang tidak tanggung-tanggung kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal hasanat wasayyiat thumma bayyana dzalik Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tentang kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian Allah memberikan penjelasan. Faman hamma bil hasanati walam ya'malha katabahallahu indah hasanatan kamilah barang siapa yang dia berniat untuk melakukan perbuatan baik kemudian kemudian tidak terwujud perbuatan itu kemudian belum terwujud belum teramalkan maka semata-mata dengan niatnya yang baik itu Allah telah tulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Ini kula wa in hamma biha fa'amilaha apabila dia berniat melakukan kebaikan lalu dia wujudkan kebaikan yang dia niatkan itu kata bahallahu Allah akan catat untuknya pahala asroh ila sab'in mi'aisa sab'i mi'atin dhifin ila af'afin kathirah Allah akan catat pahalanya sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat sampai lipatan yang tidak terbatas Allah yang lebih tahu tentang lipatannya maka ini keuntungan orang yang mereka berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat mereka telah muncul sebagai tujarul akhirah mereka telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Osman bin Affan, dia pernah datang dengan barang dagangannya, ribuan onta dengan di atasnya barang dagangan. Dia tawarkan kepada para tengkulak, siapa yang mau membeli barang dagangan saya memberikan keuntungan 10 kali lipat. Tentu tidak ada tengkulak yang akan sanggup apalagi sampai 700 kali lipat maka kata Osman, aku telah jual barang daganganku kepada pembeli yang mau memberikan keuntungan sekian kali lipat. Aku peruntukkan semua ini untuk kaum muslimin. Dia berdagang dengan Allah Subhanahu taala. Osman telah berdagang dengan Allah Subhanahu taala. Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat yang ketika datang ke Mekah dalam keadaan miskin, dia berprofesi sebagai seorang pandai besi dia kumpulkan keuntungan harta demi harta hingga dia memiliki harta yang disimpannya. Ketika mau hijrah, ketika dia hijrah, di tengah jalan dia dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Suhaib, Anda dulu masuk sini dalam keadaan tidak berharta, lalu sekarang harta Anda akan Anda bawa keluar. Oh, kami tidak ridha. Maka saya tawarkan, bagaimana seandainya harta ini aku lepas semuanya untuk Anda, bahkan akan aku tunjukkan kepada kalian di mana simpanan hartaku, silahkan ambil. Akankah Anda melepasku? Suhaib, tawarkan semua hartanya kepada mereka. Demi dia berdagang dan menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka dia melenggang ke Madinah hijrah dengan meninggalkan semua harta yang dulu dia kumpulkan, kemudian sampai di Madinah disambut hangat oleh Nabi yang mulia dan Nabi katakan untuk Suhaib, Rabi' hal bai'u ya Aba Yahya." hal bai'u ya Aba Yahya. Anda telah beruntung dengan perdagangan Anda wahai Abu Yahya wahai Suhaib. Dengan siapa Suhaib berdagang? Dia berdagang dengan Allah Swt. Dia telah berdagang dengan Allah dan dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Allah Swt. Maka tujarul akhirat dia akan jadikan semua aset kehidupan dia untuk berdagang dengan Allah Swt. wa taala. maka dalam kamus kehidupan seorang mukmin tidak ada waktu yang 24 jam kecuali semuanya totalitas dia pakai untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya sebagaimana bangunnya. Dia, dia dia ambil keuntungan tidurnya sebagaimana dia mengambil keuntungan di waktu bangunnya. Itulah seorang mukmin yang dia inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang dia lakukan, salatnya, ibadah korbannya, hidupnya yang 24 jam, dan kematian akhir kehidupannya hanya dia persembahkan di Rabbil Alamin. Dia telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang ketiga, ikhwati billah, abnaul akhirah dalam mensikapi dunia yang ada, maka dia akan menikmati atau akan mensikapinya di dunia ini sebagaimana wasiat Al Khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar ya Ibnu Umar apa kata Nabi kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil wa Ibnu Umar jadilah Anda di dunia ini sebagaimana ini orang yang asing, gharib, atau abru sabil atau musafir. Ikhwati billah. Nabi menabi Nabi mengajarkan pada para sahabat agar dalam mensikapi kehidupan dunianya seperti orang yang gharib, orang yang asing. Hatinya orang yang asing ikhwan dia di tempat pengasingan dia atau di tempat di tempat yang asing bukan tanah kelahirannya, bukan kampung aslinya, maka hatinya itu ada kerinduan selalu dengan tanah tumpah darahnya atau kampung aslinya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada setiap kita mukminin yang kampung asli kakekmu yang kita adalah jannah dan di dunia merupakan darul bala yang nanti akan dikembalikan ke jannah apabila kita menepati apa yang Allah tuntunkan, yang Allah inginkan. Maka hati seorang mukmin ada kerinduan dengan jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya di dunia akan tapi dia menyimpan kerinduan terhadap kampung akhirat, kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerinduan untuk menikmati yakni apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan kepada kaum mukminin yang setiap kita sekarang ini sedang berjalan dan berusaha dan beramal, nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, innaka katihun ila rabb rabbika katham famulaqih. Wahai manusia, Anda sekarang adalah orang-orang yang berusaha, beramal, bekerja di dunia ini dan nanti Anda akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ikhwan, ada pertemuan yang dia ridha dengan pertemuan itu dan ada pertemuan yang dia tidak ridha dengan pertemuan itu. Pertemuan yang dia ridha, pertemuan seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan menyempurnakan seluruh balasan amal ketika ketika di dunia. Dan Allah katakan, seakan-akan Allah menggelitik orang mereka ada kerinduan bertemu dengan Allah. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah dia bertemu dengan kenikmatan di puncak kenikmatan melihat wajah Allah. Maka ketahuilah wahai hamba Allah yang merindukan bertemu dengan Allah. Fa inna ajalallah la'at. Sesungguhnya hari pertemuan anda dengan Allah pasti akan terwujud. Tapi sekarang ini wujudkan syaratnya. Bekerjalah, beramalah anda untuk mendapatkan apa yang Allah telah janjikan. Maka seorang mukmin di dunia ini dia menyimpan kerinduan kepada kampung aslinya yaitu jannah. atau abru sabil atau musafir yang dia hanya mengambil secukupnya dari dunia dan dia tahu akan kembali akan berjalan terus melanjutkan perjalanan kampung akhirat dan dia tahu persis bahwa tidak ada bekal yang manfaat untuk dia sampai selamat di kampung akhirat kecuali amal yang dia kumpulkan. Adapun harta adapun kekuasaan boleh kita nikmati akan tapi kalau sampai lupa kita dengan Allah taala kita nanti akan tinggal memiliki ungkapan penyesalan ungkapan-ungkapan yang telah tidak berguna ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah aduhai kematian Seandainya kematian menyelesaikan segala-galanya. Seandainya kematian menyelesaikan urusannya. Sehingga tidak ada alam barzah. Tidak akan dibangkitkan. Tidak akan dihimpun menghadap Allah. Tidak akan ada hisab. Tidak akan ada catatan amal. Tidak akan dia melewati sirat. Tidak akan ada nar, ada jannah. Dia harapkan kematian menyelesaikan segala-galanya. Akan tapi Allah tidak mengandalki demikian. Kematian merupakan pintu yang akan mengantar membiarkan manusia masuk ke kampung akhirat. Lalu para budak-budak harta dan para budak-budak kekuasaan mereka tinggal mengucapkan kalimat ma'aghna anni maliyah aduhai hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi halaka anni sultaniyah aduhai kekuasaanku yang luas telah hancur binasa mereka bersandar kepada pertolongan Allah dan amal yang telah dia kumpulkan Ikhwati billah, maka Nabi kita mengingatkan kepada kita bagaimana mestinya kita benar-benar memperhatikan tentang tempat yang sekarang kita sedang hidup di dalamnya ini. Kemudian ikhwan, yang terakhir kita diingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahayanya apabila kita mengejar dunia dengan ambisi dengan penuh ambisius maka Anda akan dibuat lelah oleh dunia, cap badannya, lalai hatinya, dan kecewa hasilnya. Ketika para ulama mengingatkan kepada kita tentang dunia ikhwan, ayat yang sering diperdengarkan kepada kita. Di antaranya, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله katakan ketahuilah Sesungguhnya hakikat kehidupan dunia adalah laibun walahun. Laib permainan walahun guru yang kata para ulama dunia ini adalah permainan yang membuat capek badan dan membuat hati lupa sehingga dari kecil remaja tua dia dipermainkan oleh dunia dengan apa yang dia asyik menikmatinya Tahu-tahu dia umurnya sudah tua, kulitnya keriput, tenaganya melemah, pandangan telah berkunang-kunang, dan kubur telah di depan mata. Tapi dia dibuat selama ini lupa dan lupa dan lupa dan berpaling dengan asyiknya dia dan perkara dunia. Iqtarobalin nasi khisabuhum wahum fi ghaflatim mu'ridun. Manusia Sesungguhnya hari mereka akan ditegakkan hisab telah dekat waktunya. Tapi manusia mereka tampil hidup penuh dengan kelalaian. Lagi mereka berpaling dari Allah dan agama Allah Ta'ala. eh khadibillah. Demikian keadaan secara umum manusia. Dan Allah ingatkan dunia itu lahwan walaibun. Wasinatun dan hiasan-hiasan manusia berlomba berhias-hias. Dan mereka mencari memperindah-indah indah dengan Dunia Adapun keindahan hakikat dan amal saleh, amal saleh, al-baqiyatus salihat, al-baqiyatus salihat itu amal saleh. Khairun itu lebih baik. Dunia zina akan tapi al amal saleh adalah zina yang hakikiyah, zina yang hakiki yang sastrinya. Wa tafakhurun fil amwali wal aulad dan isinya dunia berbangga-banggaan dengan harta dan anak-anak Sehingga bagaimana kita lihat manusia mereka umu-umuan berkaitan hartanya dengan anaknya, dengan jabatan dirinya, jabatan anaknya, harta banyaknya harta dia. Dia bersaing ketat dengan itunya dan itu yang membuat mereka sombong dan merasa besar. Lalu Allah katakan, ketahuilah kehidupan yang anda banggakan yang membuat anda lalai itu kama salihaitin ajabal kufara nabatuh seperti tanaman yang dia kena hujan yang membuat petaninya itu terkagum-kagum akan tapi dalam waktu yang singkat akan dilihat menguning lalu dia hancur Itulah kehidupan dunia yang pasti akan berakhir Betapapun panjangnya malam akan muncul fajar Betapapun panjangnya umur manusia dia akan masuk kubur, maka akan sangat sedikit ketika telah mereka bandingkan nanti dengan kehidupan akhirat ikhwati billah. Lalu dia tinggal disediakan di akhirat kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadidun. Sedangkan di akhirat mereka apakah tinggal merasakan azab yang pedih karena mereka di dunia maftun, mereka maghrur dengan kehidupan dunia mereka sehingga mereka tinggal bergelimang dengan azab ataukah mereka telah menjadikan dunia selama ini untuk mendapatkan keridhaan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala Dan Allah tutup ingatkan sebagai nasihat yang sangat indah. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul hurur. Dan tidak lain kehidupan dunia. Kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Ikhwati billah. rahiman wa rahimakumullah. Nabi kita ingatkan, apabila Anda mencari dunia disertai ambisi, Anda di depan mata Anda bahaya yang akan mengancam Anda. Nabi kita mengatakan madhibani jaiani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal walidini wa syarafil dini dua segala lapar yang dilepas ke seekor kambing. Bahaya atau tidak ikhwan? Serigala lapar dilepas ke seekor kambing. Bahaya atau tidak? Dua orang Anda yang lapar, laparnya itu maksimal, kemudian hanya ada satu sunduk sate. Nah, bagaimana nasibnya satenya itu? Ikhwati billah, akan tapi ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang mereka ambisius kepada harta dan orang yang mereka gila hormat walaupun dengan agama. Ini lebih berbahaya. Diterangkan oleh Al-Imam Ibn Rajab, bahayanya orang ambisius dengan dunia ikhwan, satu. Seandainya dia tidak mengumpulkan dengan cara yang haram, dia mencukupkan diri dengan mengumpulkan dengan cara yang halal, maka dia telah dibuat waktunya itu habis untuk mencari dunia. Semangatnya, kata orang Jawa, kemaruk, tahu nggak? Kemaruk dalam mengumpulkan dunia, masya Allah. Maka dia telah menjadi budaknya dunia. Kalau dengan dunia itu sentiko dawuh. Sentiko dawuh, jam pirawai dikongkon mangkat. Ayo jam telu mangkat Oh Masya Allah Semangat lagi dia untuk cari duitnya Nanti diungkuk-ungkuk sampai jam 12 malam oh, nggak apa-apa Ini budak yang taat betul ini Masya Allah Habis waktunya Antum bayangkan ya kawan Kalau antum dokter umpamanya Dokter itu melek moto Buka praktek neng Bar subuh tekan jam itu Nanti mulai tutup, siap-siap mandi-mandi, sarapan, berangkat ke klinik atau ke rumah sakit sebagai pekerja. Mulai kira-kira jam loro, jam telu, jam papat, buka praktek lagi di rumah jam limo. Tekan jam songo bengi. Rampung tutup kliniknya, kemudian mangkat lagi karena dia dokter, panggilan dokter, ini tambahan lagi, rumah sakit lain lagi. Dokter lepas, mangkat lagi. Wah, tiap hari gitu, diengkok-engkok dunia. Oh, masya Allah, ikhwan. Gak sempat macam-macam. Gak sempat macam-macam. Sholat, dikir, apalagi duduk di majelis ilmu. Bayangannya kalau duduk di majelis ilmu, apalagi saya berjam-jam. Ini kalau saya sudah ngeresepkan itu sudah berapa tumpuk resep. Kemudian duitnya sudah berapa. Itu. Sehingga hitungannya Masya Allah ikhwan. Ini kalau pedagang dunia dikaitkan dengan ini akhirat. Dia hitung semuanya dengan dunia. Kalau dia tidak punya kesiapan mental, oh akan ditekuk-tekuk sama dunia. Ikhwati billah, kita harus punya kesadaran. Dunia ini kita butuhkan akan tapi dunia itu kita pegang bukan kita yang dipegang oleh dunia ikhwan. Maka kata Abu Bakar as dalam doanya kepada Allah, Ya Allah jadikan dunia di tanganku bukan di hatiku. Kalau dunia di tangan kita, kita akan mengendalikan dunia. Tapi kalau dunia di hati kita, kita yang akan dijajah oleh dunia. Sehingga kita diperbudak oleh dunia. Ikhwati bila rahimani, rahimakumullah. Ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Seandainya Anda hanya mengumpulkan dunia dengan cara yang halal, maka apabila anda ambisi dengan dunia, anda akan dibuat habis waktu anda untuk mengumpulkan dunia. Padahal minta maaf, kalau sudah dunia anda kumpulkan sebanyak-banyaknya ikhwan, artinya itu sangat minim, dikit. Kata orang Jawa, rasumbut karo keseli. Rasumbut karo keseli, tahu nggak? Hah? Gimana? Pokoknya diterjemahkan jadi kabur. <laughs> Rasumbut karo kesele. Ya. Coba sekarang ya kawan. Antum kumpulkan duit sampai punya duit berkarung-karung. Triliunan, miliaran. Kata Nabi kita ya kawan. Ketika menerangkan al-hakum takasur. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan harta hartaku. Kata Nabi, hartamu itu wahai anak Adab mung telu. Hanya tiga. Satu, ma'akal tafa'afnaita yang kamu makan lalu habis. Yang kedua, wa, uh, wa malabis tafa'aflaita yang kamu pakai lalu usang. Yang ketiga, wa ma tasodakta ita yang kamu sodakohkan dan itu yang akan kekal. Sekarang mari kita sedikit renungkan. Kita kumpulkan dengan kerja kita, harta kita sampai tumpuk-tumpuk banyak dan wataknya orang itu ikhwan kalau sudah kemaruk dengan harta itu gerangsang. Tahu nggak gerangsang? Gerangsang nggak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Dia ngalang-ngalai ketek. Ngalang-ngalai ketek. Coba antum mencari ketek itu gedang itu. Hmm. Ikhwan dibilang Orang ini kalau dia punya duit banyak, kamu itu kita menikmati harta itu apa sih, kawan? Satu, mangan. ben mangan enak. Yang kedua, nganggu, nyandang. Yo ya klambi, yo ya mobil, yo ya rumah, yo pokoknya sembarang kali sing iso nikmati di sandang. Terus sekarang, antum punya duit banyak, terus pengen mangan. Bisa sak Madiun ini semua kuliner dipesan kuapeh teko dijuejer sampai sak lapangan searat-arat kebu panganan. Terus sekarang antum tanya, terus sing bisa masuk perut itu berapa tenggok? Hah? Nek gule yo ya pirang dandang, sego pirang ceting, itu kalau seandainya Anda sehat walafiat, belum kalau Anda kena gula, kolesterol, ancaman stroke, duit tenggok-tenggokan, bakor-bakoran, rekening gendut di mana-mana, ning raistra tuk mangan opo-opo. itu mangan opo-opo, itu eh wedang putih. Terus pokoknya ngono pecel paling Masya Allah, duit miliut, miliuda, miliarder atau triliun-triliun, tapi akhirnya mangani malah kadang-kadang begitu menikmatinya. Antum mangannya kadang dikit. Ada orang miskin, nih ikhwan. Menikmati makanan, mangan seguini, Masya Allah. Seguini, entek. Berarti dia lebih menikmati daripada Anda duitnya banyak nggak menikmati dengan dedeknya sedikit tapi menikmatinya ini. Kemudian yang Anda pakai. Antum punya duit memang bisa beli pakaian sampai ditumpuk-tumpuk saat lemari kebuak sampai mencap-mencap tekan duur pirang ewu setel iso. Tapi waktu pakai itu berapa setel sekali pakai? Antum mau langsung sekali pakai rolas setel. Nanti keluar masjid diguyu pitik. Sama cilik-cilik oh, kok lagi ngeten Pak Di. Masya Allah, sedikit yang kita nikmati. Kadang-kadang yang menikmati itu malah orang lain. Orang lain. Kita buatkan rumah bagus, villa, masya Allah, mendut-mendut kasurnya, kursinya, perabotnya mewah. Ning sing menikmati orang lain. Antumnya lungo, mabur-mabur terus kemana-mana, nggak pernah menikmati tukang kebun malah iso turun gelita situ menikmati semuanya masya Allah ini dunia ikhwan. Kalau sampai kemudian antum sudah diperus, ditekuk-tekuk, diungkuk-ungkuk dunia kayak gitu. Sampai kucel. Kemudian mati. Anda tidak punya sodakoh yang Anda simpan. Oh berarti Anda telah dihabiskan waktu dan tenaganya ngumpulkan harta hanya untuk orang lain. Untuk ahli waris. Bukan lagi milik Anda. Ah, milik ahli waris. Alangkah sangat ngenesnya tentang kehidupan kita. Oleh karena itulah, hendaknya kita betul-betul yakni ingat tentang hakikat kehidupan yang ada ini. Fitnah yang kedua yang lebih tragis lagi ikhwan kalau seandainya dia ambisinya kepada harta kemudian disertai dengan pengen ngumpulkan membabi buta sehingga tidak tahu halal haram kata nabi kita ya layatiyanna ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha min malin amin haram amin amin haramin amin halal akan datang satu zaman manusia dia tidak peduli dengan harta yang dia kumpulkan apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram Sebagaimana di zaman kita, yang penting orang mengumpulkan harta tidak tahu caranya halal atau haram. Ikhwati billah, ini sekilas yang bisa kita sampaikan dan minta maaf kalau kelamaan sudah jam setengah sembilan, antum kan kesal semuanya. Lelah, Insyaallah antum lelah kalau saya kan bisa gini-gini bisa ubah-ubah antum duduk sejak tadi maghrib sampai sekian maka nanti pertanyaan-pertanyaan insyaallah mau dijawab Ustaz Taufik yang ngajar di sini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan manfaat ikhwan. Saya tinggal mau tanya aja bagi hadiah. Pertanyaan saya yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini masyhur dan terkenal. Barang siapa yang Allah kendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang ilmu. Bagaimana hadisnya? Antum dulu. Ya. Gimana? Man yuridillaha salah tapi dianggap benar nggak apa-apa tuh. nih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda layak tianna ala nasi zamanun mal la yubalil mar'u bima akhadha minal mali am min halalin am min haram apa terjemahnya Ya, udah ambil. Barakallahu fiik. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di antaranya menerangkan tentang banyak orang yang ambisius dengan harta tamsil apa yang Rasulullah buat tentang banyaknya orang yang ambisius dengan harta. Salah. Ah? <laughs> Bawa. Kemudian, Ikhwanibillah, billah, Allah Subhanahu wa taala berfirman Hal ataka hadithul ghasiyah ada di surat apa? Ya udah, ambil sana. Kemudian berikutnya surat yang dibaca imam pada waktu sholat isya rekat yang pertama surat apa? Al-Anbiya. Al-Anbiya. Mana yang angkat tangan? Oh ya, apa pak? Al-Anbiya? Iya. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diantaranya bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman lanjutkan Antum, Arif. Ulangi dari awal. Ya, ambil. Berikutnya Anduk mungkin ini. Bagaimana doa masuk kamar mandi? Antum. Bagaimana? Ya, udah ambil. Berikutnya. Bagaimana doa menjelang tidur? Allahumma Iya sudah. Kalau komplit nanti enggak bubar. Ambil nih. Berikutnya apa diantara bahaya orang yang rakus dengan dunia seandainya mereka itu tidak mengumpulkan dengan cara yang haram Iya. Fadal hmm. ambil. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah membuat tamsil tentang dunia yang membahayakan dan menipu. Bagaimana tamsilnya? Ya terus bagaimana lagi? Terus sama lagi. <laughs> Orang mereka berjalan mencari dunia, ambis ambis mencari dunia seperti orang berjalan. Ya udah ambil. Yang terakhir. Siapa yang hafal surat Al-Mulk? Antum hafal? Ya udah ambilin. <laughs> Alhamdulillah, ini yang kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf segala pertanyaan bisa diajukan ke Ustaz Taufik dan para asatidah yang ada di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.